kula siang menika sowan panjenengan sedaya dalam rangka tumut kalian panjenengan sedaya mengerti khaulipun Simbah Sofibur Rahman ingkang kaping 8 mboten nasane mugi-mugi kempal kita wonten majelis ingkang sae kanthi niat ingkang sae dalam rangka yang saya punika pikantuk ridho dengan Allah Ta'ala barokah manfaat fitdini wa dunia wal akhirat. Mula niku termasuk golongan wong sing ora gampang percaya karo wali artine ana pemuni wali barang kula arang kula niku mboten pati ya percaya mergo guru kula niku paling ora ana loro sing rada angel percaya iki wali iki wali guru kula loro niku bapak kula kiambah Kiai Bisri Mustofa kalayan Kiai Ali Maksum Tapyak Jogja. Kiai Masum niku pada bisa nantar wali. Kiai Hamid Pasuruan. Tapi rada suwe percayane. Lah kula niku dipetirake Gusti Allah dilalai kenal secara pribadi tiang-tiang sing dikabarno walinya mulai Kiai Hamid Pasuruan witan sing ono Kiai Asad Samsul Arifin Kiai Khotib Jember mriki-mriki wonten Kiai Hambali Lasem hmm. wonten Mbah Lim Klaten wonten Mbah Mangli Magelang wonten Mbah Batu Watu Congol wonten Mbah Dulah Salam Ajen Mbah Abdullah paket Pakek Langitan Mbah Abdullah Buntet ngantek Gusti Ulo kenal pribadi apa semua semono akeh dikabano wali aku dhewe kok gah tenan semono. Jalan. Ulah. Mbah Sobib niki sejak kenal niku niku sering kepanggil napa teng pengajian napa teng mriki napa teng ngene griya kula niku sing ngawal niku Mas Ambali niku sing dadi saksine Prabu. Mbah Sopit niku terkenal jase pirang-pirang gede-gede. Kenapa kok gede-gede? Mergo saya kan. Jadi kalau mau nanti ngitung sae jase Mbah Sopit niku. Ini jeruono ana Ini njaba jeruono ini ana. jeruono ini ana jero kita niku jiwa telu papat lima wolu. Niku sing jero mriki isine atusan ewon. Sing mriki eketan ewon, mriki selawe ewu, kira sepuluh ewu, tenan. Jadi nek ketemu bangsane sampean ya paling dhuwur 50000. Nek ketemu kula nggih paling sithik 100000. Iya, wonten wonten di sini. Mbak kegiatan kula niku pinarak mau sekedap tau. Ya, sekedap tau. Mudun sas sas sedotan atau mawon di Samsu niku. Kon ban niku Gus kula tak kemawon pan, Jenenge apa, Mbak? Mbak nyukani tiang-tiang pawon. Kepawon. Sing pawon didumi kabeh. Mbok sing santai. Dengan kayaknya lah, kalau mikir-mikir, pertama kali itu anggur terembang, pertama kali yang dicucuk awan. Ini kalang-kalang, uang medaya mikir nawang awan itu larang-larang. Ini kan betul. Orang tahu mikir, bah, sampai ini, sing dipikir apa mawon, sing gue wajar sing gawe apa mawon, gue pangan sing gawe apa mawon tapi mau dilupakan. Ono gue ger genjil wong sebenarnya wong mawon belas rata piling belas. Padahal sing keringetan sing mulai pajar ijo petak niku. Mas Sawi pertama kali niku. Mangke telepon meniku terus inarak malih ngopi malih dudut malih terus kula nek ajeng Pessoal, dari ispo, punya ispo tak? Monggo. Maksudnya ibu lo, Balik nih. Kinara palir, cerita sidik. Niki nyanyi kholil, konten tenggel, konten. lo nek mandi yang sah. Terus nek kholil. Niku, beliau kula niku tengelar, ibu kula temerita, Nyai Khalil Tafri. Niku mereka ini mesti ketemu mereka santri ya, bocah cilik-cilik TK niku. Niku ya, mantan bagiannya dhewe kok sak panti. Sak. Berarti nanti itu kan, itu saya nyumbel mana tapi ya. Mulai begini. Mulai itu sak durunge kenal Mbah Sobit. Niku pun kulo kabar-kabar oh, sing aneh-aneh niku. Wah, Mbah Sobit niku wali segala macam ngoten niku kula ngono. Lah iya lah aku. Lah iya. Kulo dikabarno macam-macam. Ono sing cerita niku Mas Sopik itu nambah di wong tapi gak gelem ngaku. nambah nambani wong, nyuwuk wong tapi mangke terus ngenalno kalau ini Mustafa Bisri lembak. Jadi nek mari sing untuk gula kopi bareng kula. Tapi kula wis orang orang di ning Quran orang anu, ini engkon ahli berkati suka on ngono kok wali ora ono dalile apa tapi bareng kula pun suwe ada. Mbah niki kula nemokno Mbah Sobib niku wali mboten mergo aneh-aneh mergo napa mergo istiqomah Mulane kok ana dawuh sufi-sufi ngendikake al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah. Jadi sampean iki ini iso istiqomah, ya siapa jadi dadi wali. Lah nek ora ngerti istiqomah, titeni kelakuane. Ciri-cirine wali sampai nek kepengin lho ya Pengen kok betul ya Soalnya Betul apa bisa ngundang manu, manu aku diundang ke para wali. Iso mlaku ning dhuwur peceraian wali. Iso no, duit wali. Niku nganti ana ono kuwi pinter profesor doktor. Wis jawab mereka nampak, mereka gak ada dalil. Guna no. Iku Ini kok kayak bupati gitu, Oh, selamat datang Pak Bupati. gagai itu ketara. Lain daripada yang lain. Sugeng tahu Pak Bupati. Kalau tuan dikit akhir cerita gitu bos. Jadi mboten mergo iso ngundang mano Iso mlaku ning dhuwur pecelen. Iso gandakan uang, kaya ngoten ibu Ora gaduh. Kula niku saged. Kok umpamane kok ngundang mano Guru kula Ki Makrus niku. Niku saged ngundang kelompok. Karena ngundang kelompok. Jadi nek ngundang kelompok diundang. Hmm, nih, nih, nih. Mentium dijikuk dadakan. Wes ana, belas balik. Kulo dijajahi tapi ora kuat nglakoni. Lah sakniki tiyang sing duwe ilmu hikmah ngoten niku terus mendo-mendo dadi wali kathah. Lah terus nek nandani sepuluh nek nandai sepuluh niku wali utawa ora wali. Nek sampean ngerti istiqomah, angger istiqomah ya wani atau mawon. Nek orang ngerti, sampean ojen-ojeni mawon. Nek wedi ya dudu wani. Sampean krungu kabar Mbah Kulan niku kali, sampean parani, sampean ceritani. Mbah iki kabare BBM ajeng mundak maling. Lho iya, mundak dong. Nah, dudu wali. Wali yang BBM muda ya kok dedak gitu ya. Sampai sampai nonton nonton ini, kok saya wedi terus jadi lagi, Sampai ceritanya sih sedih-sedih, yang baik kok saya sedih, eh, sampai jadi kembali, betul wali bermau. Jadi kan sih menangi bah, sobib, tahu bah sobib niku susah. Terus nanti ya gue terus. Ya lho. Jaman apa iku ya kuwi. Ora tau susah. Sampe ngeden-ngedeni napa orang wedi blas. Jaman mikir diporo tukaran Mikol ya, ya, kamu mikir sampai nih bebe lali, ya bebe lali. Sampai dia melak waktu kok. Lima tahun bisa tukaran, lima tahun bisa tukaran. Eh, bang, tapi tenang. Bah sapi orang duwe wedi, orang duwe usah. Ora duwe wedi, ora dirusak. Mergo apa? Mergo istiqomah. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون dalil Quran saat ini usulnya jalur dalil Quran saya sidik dalil Quran Quran itu jadi mubalik yang yang era tahun dalil ini dino dalil mereka usumnya wong jalur dalil dalil apa Nah di dalil Quran itu ayat berapa, surat berapa. yang dikai hadis itu hadis sahih apa doain yo ya, yo ya, yo ya. ini biasanya orang kuda-kuda sih nggak tahu ngaji ini tadi nah, kita dalil ala eling-eling inna aulia Allah malah ini kita pengen no ala eling-eling inna aulia Allah setuhune wali-waline Gusti Allah la khaufun alaihim Ora wedi ku maujud alaihi mengatasi wong-wong mau. Walahum lan ora wong-wong mau iku yahzanun susah, ora tau susah, ora tau. Ciri-cirine wali niku maknane apa? Nek cara Jakarta, wali niku maknane pemimpin. <laughs> Kendali ini pun raja. Wong jalannya gundeng kabeh. ada di digundali ini pun raja. Menistakan Quran. Wali niku zaman siji wali nek akeh aulia. Jamake wali niku aulia. Jadi Tapi dimaknani maknanya. Ala inna awliya Allah. dimaknani pemimpin? Berarti pemimpin pemimpin negosi Allah. <laughs> ya itu orang mikir. Wali ini Allah itu berarti pemimpin negosi Allah. Gusti Allah kok dipimpin? Enggak <laughs> ikut. Ngono sampean ku percaya iku lho. melok Bekak, melok Jakarta, barang melok pemilihan gubernur Jakarta melok-melok geger gencik. Sesuk ora Bila ini pemimpin yang Gusti Allah. Aulia Allah, pemimpin Gusti Allah. Gusti kalau dia pemimpin itu kan gak gelem. Dulungsu wis kadung kondang dia kiai belum sempat ngaji. Mergo kotonane kaya kiai. Kali ini kok gampang. ada sekolahan di Jakarta Jakarta nah ini sekolah akting. Kenapa yuk Sekolah akting niku sekolah sing iso wong niku terus iso aneh naik lulus iku. Wong bisa meniru napa ae. nirutno pendekar iso nirutno bajingan iso nirutno wong iso nirutno wong wedok iso nirutno preman iso nirutno kiai iso Namis iso bar guyu iso niku ating nangis ora ngerti sampean ngomong iki niku wonten sekolah lain sekolah aktif Jadi sampai meriku golek spesialis akting kiai. Sampai diwarai watu kiai. <laughs> Watu kiai beda kalau kiai wong biasa niku. Kiai gede kalau kiai cilik watu ya beda. Ngakune beda. Gayane beda. Niku diajari kabeh. Nek kepengin wibawa nganggo serbane ijo. Oh, sari kok ngene iku. Nek serban kok putih belang-belang barang niku kiai cilikan. Serbane ijo. Watuke Sampai nih bang awang-awang nyaman, bang eh, Jakarta Bali diri sing kiai di sing ora di belas orang ngerti. Wabeh utamane karo kiai kabeh. mungkin belajar. Kok saya sampean ngerti? Oh, kenal kafe kok. Wong kayak begitu kenal kafe. Ono sing wartawan, ono sing pensiunan dipak, ono ora kabeh. Nah, sing akeh orang tahu ngaji. Ini sekolah acting. Wah. balik ngomong di diri kembali ke Quran, ke sunnah, harus ada hak Quran. Kita jangan percaya sama kiai. Yang harus percaya pada Quran. Oh, kiai kayak apa Ini kiai-kiai di kimo atau apa? Wah harus Quran. pada yang dimaksudkan Quran dari yang mbak itu Quran terjemahan di tidak ilaha Kembali ke Quran, ke Quran di Yulam ya, yajlun alias Raja Mengquran niku ora iso diterjemahno. Apa meneh diterjemahno cara Indonesia. Nek ngomong mengetahui makna satu-satu ya salah salah lagi. Tapi nek digo fatwa barang ora iso. Digo istidlal ora iso. Mergo bangunan kata, balungan kata, sakti tulis bahasa Arab kalau bahasa Indonesia jarang lo kayak iso tuh orang Arab muni koma zaitun kemarin tumi ya orang Arab muni koma zaitun iji muni mana yakumu zaitun loro zaitun koimun imun Zaitun koma. Empat. Zaitun yakumu. Lima. Inna zaitan koimun Kita lagi Enam. Inna zaitan koma. Inna zaitan yakumu. Inna zaitan imun. Kana zaitun iman. Pun pinten di wau tangan tak niku nek bahasa Indonesia mau si tok terus dimaknani. sengilang semua orang kata ini Rumah sana Zaidun kok imun kok kau karo koma Zaidun. sana Zaidun kok oma kok ojo kalau kana Zaidun kok itu kabe semuanya mempunyai, mempunyai nuansa pengertian yang lain. Nek muni kembali ke Quran, yo ngaji kok buka terjemahan kok kembali ke sunnah rasul yo ya ngaji kok buka 40 mutiara hadis ini ini dilupa kok rusak rusak lu ngono kok ngapa mau jebol kok pelak-pelak ora kok niki ning gone kiai ya ngaji kok ngaji sampai mau coba yasin lan mboten maca ya yasin niku Gusti Allah ngendikake begini kalau niku Gusti Allah utusan loro. Digorohno. Dua-duanya digorohno. Terus diperkuat dengan satu lagi atau tidak. Nalika utusan yang pertama dan kedua niku mengatakan inna ilaikum mursalu Inna ilaikum mursalu Kami diutus kepada Barang digorohno, Nabi bizalitin, pakola Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamul salu. Ini sudah beto maaf. Mereka kasih. Ya Balik begini di gua. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim. Ini gua sampai tuan kerumuh dari orang Jakarta ini gua sing maknani aulia menikah pemimpin malah lumansane aulia kuwi maknanya ya mau ya, pemimpin kota jadi orang kena ngangkat lurah sing ora Islam mergo mosok ngangkat pemimpin ya itu mergo ning Maidah 51 bener itu itu aja tidak boleh jadikan aulia itu gitu loh lah sampai Para ini tiang sing muni ngoten sing fatwa ngoten itu namanya takoki mas aneh aulia Allah ini mana nih sepundi Manggil ra gelagapan masa pemimpinnya Gusti Allah Tentu niki dipakai kula ajeng ayat-ayat sing ana aulia e kape. Jadi ben bener sampean. Bodho iki karo wong akting mau sampean percaya mantuk-mantuk. Ngantek uh melok semangate ra karuan. Kaya-kaya melok pilkada. Ning kono. Ning kene padha ana pilkada dhewe. Apa melok-melok Jakarta? Gara-gara ana -gara aulia. ini Iku waca itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kula matur kala wau niki ciri-cirinya wali. Orang duwe wedi, orang duwe susah. Sampai kepengin? Yuk. Kepengin jadi wali. Kepengin lan duwe orang lan susah. Zaman akhir ini Masya Allah Wong kok diparingi Gusti Allah Orang duwe wedi, orang duwe susah Wah, wah bahagia niki Ini sampean mau cokoran Allah Gusti Delok TV, Masya Allah Delok delok TV prihatin susah mau cokoran susah Ngomong radio susah Ngomong susah Kondisi kan Ya, sampai sing ora tau delok TV ya ayo ke makam, ayo mana. Ya. Cuman tak pakai waktu ini. Niki pun susut awake, asale yo ya wong. Gara-gara mikirno negara. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim ala hum yahzanun. Niki dawuh Quran. Boten omongan kula. Lah untuk jenengan kepengin ora duwe wedi ora duwe susah. Wong wedi susah niku paringane Gusti Allah. Ora kok paringane duit. Ana wong sing duwite sak oh, berat, Susah terus dikonten. Ora kok mobile wae. Ana sing mobile wae ning prihatin terus kata. Ora kok mergo gagah sing gagah ndelik wedi niku sing maringi Gusti sampai nek kepengin diparingi niku kepengin apa mboten nek kepengin niku sampean lakoni napa sing dilakoni Mbah Sok napa niku gampang kan niku wonten jauh Ya Allah aulia enak nak kita. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون dengan perhatikan dengan innal ladzina sak temene wong akeh Alladzina qalu sing padha ngucap pemukeh mau. Ngucape piye? Rabbunallah utawi pangeran ingsun di namung Gusti Allah Sumastakamu mongko keri-keri do istiqomah wong-wong mau katana zalu mongko padha mudhun para malaikat lha apa malaikat padha mudhun ndawuhi wong-wong mau Allah takau ojo di wala tahzanu ora usah susah Nah, Nahnu awliya'ukum. Kami adalah awliya'mu. Pun maaf diri awliya' man. Fil di dunia Di dunia ini. Tapi di mana Akhirat. Sampai pengirannya sini. Jadi sampai pun ada setunggal syaratnya jadi wali ini loro sampean pun gagas tunggal kan sithik kok teman wali lah kan Dewa kaya sampean pun siji ya sampean pun Rabbuna Allah ta nggih Rabbuna Allah kabeh iki kabeh pengirane Gusti Allah arek istiqomah maknane istiqomah iki jejeg maknane jejeg ana pilkada cek orang ana pemimpin cek orang pengirane Gusti Allah orang kok terus pengelane ganti amplop iku ora. sakit ngoten, sampai lagi. Cecep ning omah pengenane sinten? Ning langgar apa? sapa? Ning musala pengenane sapa? Ning terminal. neng pasar. Heeh, ra mandel. Pasar ning pasar pengirane genti bati. Eh, pokoke bati. Kulaane 250 muni kulaane 500. Ya nekat wae. Wong pengirane wis gak busi kalah nek genti bati. Ning ruang sidang yang terhormat Pengelane apa? Pengelane anggaran. anggaran itu anggarannya dewi. Anggarannya rakyat. Istiqomah kucing. kucing. Manut aturan Gusti Allah niku tidak mengenal cuaca, tidak mengenal musim, tidak mengenal yang dia. Eh, kula ningali Mbah Sopit teng pengajian nggih ngoten niku. Teng griya kula nggih ngoten. Teng griyane tiyang nggih ngoten niku. Teng griyane Ki Mbah nggih ngoten niku. Mesti nyenengno wong. Mergo wong nyenengno wong niku disenengi Gusti niku nek ngetokno dhuwit. Lah, sabib niku ora diitung kok sae tak mawon di teknik kali Mbak Sofi niku sae ini tak cilik ini santri rada gede ini kiai ini kiai host, ini nyanyi ini, nih niku tak sedia kali nek serut serut serut serut ngoten niku nek kadang-kadang kula nggih saged Duitnya terus-terusan ini. Gangkut aku ya. Iso sampean ngoten mau terus iso ngoten. Apa meneh kok mau terus sampe kalau dulur wae ra terus kok. Delok-delok ana tahu ta kok. Ape kalau bojo wae ra terus kok. Padahal dilamar lamar dhewe. Sing dilamar ya gelem-gelem dhewe, ora mesti maksa. Ora mantuk kok. Iya iya ngono. Zaman biyen nek gelem ora mantuk tak meneng ae. Wong wedok tak iki. Iya iya iya. Lah kakinan sok apa Tapi kon apik karo bojo terus kaya zaman nganten-nganten ra iso. Angel terus niku. Nek sholat itu ya gampang, sing angel iku salah terus. Apik karo bojo gampang, sing angel apik karo bojo. Nyembah Gusti Allah ya gampang, wong kawula. Tapi nyembah Gusti Allah terus. Berat. Mulane berat diparingi paling gede peparingi Gusti Allah yaiku ora duwe wedi ora duwe Orang kok ini dunia, kok ini akhirat. Nahnu awliyaiku awliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirat. Ini akhirat. Dimeden medeni mulai kan lu, mulai pasti sak terbang-terbang. Genuman bisik-bisik ae koyo nyentak. Ora wedi. Sahabat ya. Apa mana di hotel hotel ini perkara dunia Bu, oh, ya anakmu semula gede ini kok dulu sing ngakokno iku piye? Nah, rawat ra susah aku. Duwe pengera. rawat di ra susah. Niki wani nabi Gusti Allah gede tenan, mergo ada. Nek Rabbun Allah e gampang. Istiqomah niki sing aneh. Istiqomah sing aneh. Sampai bapak Mbah Sopik niku sampai papat api karo wong sampai papat. Lomane sampai nutur nuturi wong sampai papat. Ndongakno dulure sampai papat. Niku namine istri Jadi kalau sing asale gak percaya nang karo wali, kula kali Mbah Sopik percaya. Mergo nyekseni dia sing kula sekseni kula percaya. Sekseni istiqomah mboten mawon. Mboten oh, tenan Niku tapi kula nate ngene lah. Lah sopir kuwi nate. Kula sengeni. Lah ana wong sak ngalam dunya ngene Pak sopir. Lah betul kula sengeni iki sebenarnya ningali lah. Lah jenengan ningali anak-anak kula. dapat pating jerabin nek jenengan rawuh itu tamak sampean mana tamak sebenarnya iki. Jenengan iki makna tamak anak-anak udah tamak kabeh. Jenengan krungu suarane mobilnya balik-balik keluar kok. Bang sampai, bang sampe pun paling jerah ben ya. Wah, duduk manis. Antri. Wah, jenengan ini ngrusak mental ya anak kula. Enggak sampai mau buyu tok. Wong nek kelas dikritik barang buyu tok orang prihatin, orang patuh. Inna awliya Allah pun nanti. Duh, orang ini gak ini mempertanyakan dalil. Duh, itu dalil lewat kan? Nah, nu awliya untuk ini kan malaikat muni ngoten mawon. Nek ana wong sing muni Rabbuna Allah kamu, malaikat mungkin ngomongi wong mau aja wedi aja susah. Ini kok artinya diomongin dalam malaikat. Ya. Sampai kepengen sing sorry ngoten. Sing sorry gue ayat liyane. Quran itu kalau apa kalau ya apa kene ya apa. Niku ini jadi rada member. Tapi main kepingin sore, jadi keluarga no masing sore. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون sorry Betapa suratnya, surat Ahqaf Betapa ayatnya, Allah praksisan Maknanya memang dari innalladzina qalu satuhune wong-wong qalu kang ngucap ya wong-wong mau Ngucap dia, ya, Rabbuna ulai pengahan ingsun iku Allah Gusti Allah. Pala kaupun mau ya. ora wedi maujo alaihim ing ada. Wala hum lan ora wong-wong yahzanun padha susah. Saut Quran. Nek ora percaya sampe jajal. Amben istiqomah. Ning gone omah ya sregep sembayang. Ning lelungan ya sregep sembayang. Ning musola ya sembahyang ning musolane dhewe sembahyang ning musola desa sembahyang ning musola terminal ya sembahyang niki sing muni nahmu aulia hukum nika malaikat nek dimaknani pemimpin malaikat muni aku pemimpin pemimpinmu ning dunya lan ning akhirat. Jadi kula sampean iki dipimpin kalau malaikat. Nek sampean niku istiqomah. Istiqomah nek dimaknani pemimpin. Tenggene Quran menika kata-kata awliya menika ana sing dimaknani pemimpin ana dene saudara kawan karib sehati se malam bilang nggak mana nih kulo kiambak nemok no makno sing ngaji kulo aten ke mergo kulo ini dari nanti tuh kono nopo maknani aulia kaya kulo jadi aja kulo paten ke aulia sing jamaah wali niku kulo maknani bolo oh, netral iku bolo Inna aulia Allah sak temene balane Gusti Allah. Malaikat nah nu awliya hukum Kita orang adalah golok. Kena kabeh. Wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya ubadin mu'min lanang, mu'min wedok itu satu sama lain golok. Golok. Sayangi kalau betul ngerti bahasa Indonesia ini bolo itu apa? Bolo itu idiom peperangan. Idiom peperangan. Dan peperangan itu ada yang jenenge bolo, ada yang jenenge musuh. Sana musuh, sini bolo. Musuh apa bolo? Musuh, tembak. Musuh apa bolo? Bolo, jadi tembak. Mulane wali-waline Gusti Allah meneh. Kok ora wedi ra susah. Lah wong bolone Gusti Allah. Sampai maknane pemimpinnya Gusti Gusti Allah. Wali-wali iku pemimpinnya Gusti Allah. Dia serata, serata, Namanya rumah lu, um, Jakarta apa kok kayak gini? Gak, tapi sampai mana nih bolot, kacau. Kok jadi bolone Gusti Allah, Masya Allah, Lon. Wedi apa susah apa? Wong dadi balane bupati ae wong enak rata luwen. Eh, eh, gak ada sing dipedeni, gak ada susah. Kalau ya. Kulo kelingan Bapak kula, nek sing sepuh-sepuh tau mesti kelingan di nggih Sri ini. Kemudian paling sergap penjepol. Kiai Bisri diberi makna wong diborok panati karo enron gitu, Kiai Bisri. Niku nalika kapundhut sing ngajari teng ini kula. Sing ngadepna niku niki kiblat bareng ngoten kula. Kula teng mriku niku Kodok Sekuding mikir Mereka bapak kula nate pidato. Dadi sudine akeh nek pidato. Kula mangke. Nek teng bulan, kok ditakoni kalih malaikat wong nanti? nangkil. buka. Iku jawab lho Kiai ya kok takoki matur buka. Iku pertanyaan itu ya iya. tuh analisis ya. Mereka wedi mulai sampean tangan iki ora wedi. Kulo semisal teng digone lupangan itu. Ya Allah pun tenang piye. Kene balik kok tak takoki. Niki padha karo Imam Sibawi nalika ditakoki Imam Tanake kok ngono jawab. Kan ya. roh buka mana apa sih? Mari istighfar bang mangsul? Ya bingung malaikat ora ngaji aku. Kira-kira bahasa api bareng saat ini gitu sing guyar guyu kayak begini, Nyawang sampai, iki kok mboten berubah-berubah ngoten. kalau ra wis ya. Setengah, setengah enam ya. Durung salat asar kabeh. Nggih. Nggih. Mun lamun kata kata iki mawon nggih. Pokoknya sampai berusaha lah. Iya supaya sampai bisa jadi wali. Orang kok boleh wali doa ya, Sejak ono sing iso duwe potensi jadi wali jadi wali terus ae. sampai dhewe duwe potensi wali. Syaratnya loro sampean menduwe siji ngoten kok kaji. sampai ngoten kok sampean kok. Sampean usahake. Lah syaratnya piye supaya istiqomah? Sampean ampun berlebih-lebihan dalam segala hal ampun berlebih lebihan dalam segala hal. Sampai ah, iso istiqomah. kalau wong kok orang iso orang iso sederhana. aneh berlebih-lebihan ah, mesti orang iso istiqomah. orang iso istiqomah, orang iso adil. Syaratnya sampeyan nek iso istiqomah, iso adil, orang berlebih-lebihan. Ngetas berlebih-lebihan, Bu? Mangan, Orang berlebihan. Mangan berlebihan itu nganggap tak wakul. Mangan dengan mohon Sak piring, naik piringnya gede, piringnya cilik ya taruh tengah lah. Ngombe sedengan. Nek kesehatan, wolong liter, wolong gelas. Jadi ojo ada sak genuk, ini berlebihan. Aku pakaian ya sederhana mawon, aja berlebih-lebihan. apa dinggoni kabeh. Gelangin ada tekan sikut. Nganting-ngantingin ngantinge ada Masya Allah. Sedengan mawon. Mata sedengan mawon. Seneng sedengan mawon. Geding nek sojo Tapi yang menusok. Tapi ojo berlebih-lebihan, gede sedengah. Bahkan ibadah, ampun berlebih-lebihan, sedengah mawon. Nek kosong, maghrib buka. Nek maghrib barang orang buka, berlebih-lebihan. Kosong ora belas, berlebih-lebihan. Rakenong. Ya? Nggih? Sedengah mawon mangke sakit lho. Sampai jenuh sedekah sedian mau. Duit-duit orang juta. sana satu dikekno kabeh. Engkau muda sepisan tok. dariku kapok. Apa aku? Baru sedekah itu aku ngerokok eh, ngelamut gak putri bisa rokok biasa aku. Sedekah, Sampai bisa ngumpul dhewe sedengan nek sampean sedengan maca Quran sedengan mawon mesti ngene niku wong Islam niku nek Ramadan wis wong Ramadan niku maca Quran koyok supir bis malam <laughs> Jajal sampai motoang. Alon-alon. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam kita kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as wa mimma razaqnahum yunfiqun Sadaqallah. Nek wis mengge-mengge sadaqallahul tapi seesok diwaca meneh. Bar magrib maca meneh. Niku luwih apik timbangane sampean sak gak katamping telu. Tapi balik ora tau maca Quran blas. Paham nggih? Ngoten. Modele ngoten. Sithik tapi terus mudah. Jadi ini orang Indonesia sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit pulau niku gajah kakang kiai tenan ya kakang pulau niku kiai Khalil Yusri almarhum dan bapak pulau niku fanatik kalau Alfiah Alfiah niku saya ubet karang ada tiang sepanjang. Ibnu Malik Muhammad bin Ibnu Malik saya ubet Bapak kula niku apal alfiah niku ora mok kala Muhammadun sampai nguri. Mboten namung kok malik wa alil guril kiram terus nguri-ngurine kala Muhammadun. Bapak kula hafal separuh bed kok ngarep separuh bed kemur. Wala Muhammadun wa abnu maliki wa alihil guril kiramil karara. Ada tekan tengah. Bapak kula Power kok gak ono sarapan. Ora kok ngamati kok sarapan ya afia. nari Mulane nalika kula diterno mondok kali kakang kula niki diwanti-wanti. Kowe pinter lah. Anggere apal afia. Wani bapak kula nek nek ngendikan redaksine rada aneh ngoten. Kowe pinter lah anggere apal afia. Jadi ini kalau maknani, ahli lagi harus prioritas. Nah kan pulang ya, besar ini. Apa nafian? Pokoknya pun apa mampu. Senajan tunggal, mbok tunggal bapak, dulur kandung tapi orang yang menungso. Kakang pulau kalau kiai itu ngapa lagi Alfian itu sehari satu bed. Enggak, setiru satu bed. Surabaya Ya ilah ilah. Yang ngapal no, sedih kok Ya kenapa? Lah saya uti lah ke kata kowe. Ya. Ya, ben aku harus melakukan ya. Nek gue, aku 50. Kula 50. Kula tuh saya eling rebu sampe ngapalke bareng sama Ahmad di Muhammad. Eh, terus nanti sedih kok ya mau apa? gambarnya pun global nih kok dindingan jalan bal balik balik dimain mata nal pulau pulau sih gedung nung apa nung seket niku <laughs> ya Allah kalau lereng mau sholat kok, nggak sholat ngapa nona ya Allah seket ada jalur, dahulu pakai seket ini pakai tasir kakang kula pun bal-balan, pun badminton, pun tanding di bawah. yang gambar itu sabet, kula sakit. Kemis, gambar ngapa lo untuk loro. Kula batin. <clears throat> Nututi terang, nututi aku, saya kurang pirang. Ada batang puluh. Alang puluh, batang puluh walu dino, kue nututi aku. Suruh tutup no. Jumat yang bayar setongkas jadi untuk telu eh kakek telu eh, Nutupi aku batang puluh itu dino eh jangan ngoten terus niku ada duka sepundi pulau pun lali asal usule sing jelas akhirnya bayar apa saya pulang dia tetap tetep 50 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.